Apa hukumnya membeli barang kepada anak-anak di bawah usia baik di, ba di bawah usia balik yang dimiliki oleh ortu? Ya. Termasuk syarat jual beli yang disebutkan para ulama bahwasanya seorang itu sudah balik dalam artian dia sudah cakap ya, sudah cakap dalam memperlakukan hartanya. Iya, dia sudah mengerti nilai hartanya. Ya, sehingga harta yang uh, mestinya dijual mahal, dia jual mahal, dia ngerti ya dia tidak jual murah ya maka e, penting sekali syarat ini dipenuhi ya bahwa anak itu harus sudah balik harus sudah balik sehingga dia mengerti nilai barang tertentu ya namun sebagian ulama mengatakan ini hanya pada barang-barang yang biasa di e, perjualbelikan oleh orang dewasa ya seperti jual beli rumah kendaraan maupun yang barang-barang yang tidak bia, uh, yang tidak biasa diperjualbelikan oleh anak-anak. Adapun kalau seperti permen, ya, kue yang biasa dibeli oleh anak-anak, maka ini tidak mengapa insyaallah taala. Iya. Jadi kesimpulannya tidak boleh membeli barang kepada anak-anak di bawah usia balik, ya, atau kepada orang yang tidak memahami nilai barang tersebut, ya, karena bisa saja dia tertipu walaupun itu merupakan barang miliknya sendiri, ya, bukan bukan milik orang tuanya, ya.